throat> bagian-bagian terakhir dari perang Uhud tapi masih belum tuntas perang Uhud ini yang lalu telah dibahas panjang lebar tentang perang Uhud tentang jumlah pasukan kaum muslimin, pasukan kafir, kemudian juga tentang penggembosan orang-orang munafik dan luka yang dialami oleh Rasulullah saw. alaihi terbunuhnya sahabat Hamzah, sahabat Mus'ab dan yang lain-lainnya. Yang terakhir bahwasanya posisi dikuasai oleh kaum musyrikin dan mereka mengepung kaum muslimin. Mereka mengepung kaum muslimin, namun kaum muslimin berhasil menguasai kembali bukit. Ya. Walaupun setelah korban demikian banyak gara-gara kesalahan yang dilakukan oleh para pemanah yang melanggar arahan Rasulullah SAW untuk tidak turun sebelum ada perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata mereka turun juga. Kemudian kita masuk pembahasan yang baru diberi judul oleh beliau Fisyabi, yaitu di bukit. Apa yang terjadi di bukit ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berhasil menguasai bukit itu. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala fi syi'bi وبعدما خرج المسلمون من دائرة التطويق ونجحوا في التمكن من الشعب حصل بينهم وبين المشركين بعد المناوشات الخفيفة الفردية di bukit ketika kaum muslimin telah berhasil keluar dari kepungan kaum musyrikin dan kaum muslimin juga telah sukses menguasai bukit maka terjadilah uh, saling menyerang antara mereka dengan kaum musyrikin tapi saling menyerang itu ringan dan secara individu. Jadi perang belum usai. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin dan orang-orang musyrik berperang walaupun secara individu dan tidak sekuat sebelumnya. Walam yajtarik Al-musyrikuna 'ala taqaddumi wal muwajahatil 'ammah. Orang-orang musyrik tidak berani maju dan berhadapan secara umum. Jadi kalau perang besar seperti sebelumnya secara umum mereka tidak berani, mereka hanya berani kalau individu yaitu sedikit-sedikit, kecil-kecilan saja. Wa inna ma baqaw fis sahati qalilan Matzalu khilalahul qatla Hanya saja mereka tetap berada di medan Mereka tetap berada di medan nggak berani maju Jadi tetap berada di medan perang Tapi nggak berani maju menghadapi kaum muslimin Yang mereka lakukan apa? Ketika itu mereka banyak mencincang Jadi melakukan mutilasi Jasad-jasad kaum muslimin Yang telah gugur sebagai syuhada jadi saking dendamnya ya, mereka tidak berani berhadapan langsung, tapi mereka menghadapi orang yang sudah mati, dicincang, dimutilasi. Apa yang dilakukan oleh mereka? Faqatta'u azanahum wa unufahum wa furujahum wa baqaru futunahum. Mereka memotong telinga, hidung dan kemaluan serta membelah perut jenazah para syuhada kaum muslimin. Jadi ini luar biasa ya. Jadi orang sudah mati, telinganya dipotong, hidungnya dipotong, kemudian juga kemaluannya dipotong dan dan perutnya dibelah. Ini menunjukkan kebencian orang-orang kafir kepada kaum muslimin sepanjang masa. Bahkan di Indonesia juga pernah terjadi ketika kejadian di Ambon dan di Poso. Yang mana jelas-jelas mereka melakukan yang seperti ini persis. Jadi jasad kaum muslimin benar-benar dicincang oleh mereka. Bahkan orang sholat di masjid dibakar hidup-hidup sekaligus masjidnya. Kebencian orang musyrik itu abadi karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an walan tardha angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan sekali-kali selamanya sampai kapanpun Orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak akan ridho kepadamu Sehingga kamu ikuti kemauan mereka Agama mereka, aturan mereka Tetap Islam boleh Tapi Islamnya Islam versi mereka Yang sudah dirusak Wabakarat hindun pintu utba an babni Hamzah Hatta akhrajat kabidahu Walakatha Falam tastati' antusi tusighaha falafadhatha wattakhadat minal adhan wal unuf qalaida wa الله ya dan ada seorang wanita namanya Hindun pintu Utbah ini masih kafir namun pada akhirnya masuk Islam Hindun ini membelah perut perutnya Hamzah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Hamzah ini dikenal sebagai Sayyidus Syuhada pemimpin para syuhada. Pemimpin para syuhada ya Hamzah. Kemudian juga ada riwayat-riwayat yang lain. Sayyidu syuhada itu adalah orang yang mendatangi penguasa amarahu wa nahahu faqatalahu. Orang yang mendatangi penguasa, menasehati penguasa, menyuruh penguasa amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian orang itu dibunuh. Ini adalah orang yang mati syahid Bahkan dia juga sayyidus syuhada Dia juga pemimpinnya orang yang mati syahid Jadi Hindun ini Hindun pintu Utbah Membelah perut Hamzah Dan dikeluarkan kabit Kabit itu hatinya Kalau kolop itu jantung ya Kalau organ tubuh kolop itu jantung Kabit itu hati Dikeluarkan hatinya dan dikunyah jadi nggak cukup dikeluarkan ya, dikunyah-kunyah. Namun dia tidak mampu menelannya. Jadi mau ditelan nggak bisa. Akhirnya ditumpahkan lagi, dikeluarkan lagi. Jadi ini luar biasa. Rasulullah benar-benar merasa sangat sakit hati. Beliau sebagai manusia. Pertama-tama ini dilakukan kepada orang Islam, yang kedua kepada pamannya sendiri. Rasulullah marah Wattafadat minal adhan wal unuf falaida wa falakhil Kemudian hindun ini menjadikan telinga-telinga dan hidung-hidung sebagai kalung dan sebagai sebagai apa namanya perhiasan, gelang atau pinggel yang ada di kaki. Jadi kalungnya orang mati ya. Jadi orang-orang kaum muslimin yang sudah syuh, syuh, apa syuhada, mati syahid, itu kalung apa namanya telinganya dipotong, hidungnya dipotong, dibuat kalung oleh mereka dibuat kalung. Ini merupakan penghinaan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, as-sirat bainal haqqi wal batil qa'imun ila yaumil qiyamah. Pertentangan antara hak dan batil ini selalu ada sampai kiamat. Nah, di dalam Islam, di dalam Islam tidak boleh kalau ada orang sudah mati selesai, enggak boleh dicincang. Islam itu melarang mencincang, ya kan? Wa idza fa idza qataltum fa ahsinul kitlah Ya, apabila kamu membunuh maka membunuhnya dengan cara yang baik. dari yang dia mati selesai. Enggak usah dicincang. Enggak boleh mencincang seperti ini. Merusak wajahnya, dirusak. Hanya saja kalau orang kafir melakukan ini kepada jenazah-jenazah kaum muslimin, maka kaum muslimin boleh melakukan itu kepada jenazah mereka sebagai kisos, balas. Demikian pula Rasulullah ketika kejadian ini Rasulullah marah, Rasulullah mengancam mau balas. Nanti jasad mereka juga akan dicincang. Ini supaya mereka kapok memberikan pelajaran. Kemudian di dalam perang Uhud ini pula ada sebuah kejadian luar biasa. Rasulullah itu pernah bunuh berapa orang? Yang antum tahu Rasulullah pernah bunuh berapa orang dengan tangannya dalam peperangan atau yang lainnya? pernah bunuh berapa orang? Para ahli sirah menyebutkan Rasulullah itu hanya bunuh satu orang saja. Yang disebutkan di sini yaitu namanya Ubay bin Khalaf. Jadi orang yang paling jelek adalah orang yang membunuh nabi atau orang yang dibunuh nabi. Syarrun nas man qatalahu nabi au qatala nabiyan. Jadi orang yang paling jelek itu adalah orang yang bunuh Nabi atau yang dibunuh oleh Nabi. Berarti dia orang keterlaluan. Wajah Ubay bin Khalaf risan ila Syi'bi yaz'umu annahu yaqtulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hirbatin fi tarqutihi fi furjatin bainad dir'i wal baydah fatadah rajaan farasihi miroron. Kemudian datang Ubay bin Khalaf, tokoh kafir. Dia datang dengan congkak dan sombong. Ubay ini naik ke bukit. Yang mana bukit sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi sok berani, dia sombong, dia congkak. Kemudian dia beranggapan bahwa dia hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan dia membunuh Nabi. Akhirnya ternyata didahului oleh Nabi Yaitu Rasulullah mengambil tombak Lalu tombak itu ditancapkan di tulang lehernya Di sebuah tempat yang celah Antara baju besi dan topi besinya Kan dia pakai baju perang ya Pakai baju besi Kemudian juga pakai helm besi Tapi di sini ada celah Kan tidak nyambung bersih ada celahnya Nah celah itulah dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk menusukkan tombaknya Ditancapkan di di lehernya, di tulang lehernya, akhirnya dia pun terlempar dari kudanya berkali-kali. Jatuh dia. Kemudian waraja ila Quraisy wa huwa yakhuru khiwar at-taur. Falamma balagha sarif qariban min Makkah mata li ajlihi. Kemudian dia kembali ke teman-temannya orang-orang kafir Quraisy dalam keadaan melenguh seperti melenguhnya sapi. Sudah mau mati ya. Tatkala dia sampai di daerah namanya daerah Sarif dekat Mekah, ternyata dia mati juga di sana. Ini orang yang paling jelek yaitu orang yang dibunuh oleh Nabi. Ubay bin Khalaf. Kalau antum baca buku sirah, antum hanya mendapatkan ini saja. Satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini saja, Ubay bin Khalaf. <clears throat> Karena kebanyakan dalam peperangan Rasulullah itu memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk membunuh. Enggak perlu beliau sendiri terlalu mulia. Terlalu mulia kalau Rasulullah membunuh orang, kecuali orang yang keterlaluan kayak ini, Ubay bin Khalaf. Kemudian, "Tsumma jaa'a rijalun minal musyrikin yaquduhum Abu Sufyan wa Khalid bin al-Walid wa 'alaw fi ba'dhi bil jabal fa qatalahum Umar bin al-Khattab wa rahtun minal muhajirin hatta ahbatuhum minal jabal." Ya. Kemudian datang beberapa lelaki dari kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Tapi nanti semuanya masuk Islam ya, Abu Sufyan dan Khalid bin Walid, termasuk Hindun yang bunuh Hamzah tadi, yang apa mencincang Hamzah masuk Islam. Kemudian mereka beberapa orang musyrik ini naik ke sebagian ujung gunung. Berusaha menempuh kaum muslimin, tapi mereka diperangi oleh Umar bin Khattab dan sekelompok orang dari muhajirin sehingga orang-orang musyrik turun lagi nggak jadi naik. Jadi begitu mereka naik gunung, mereka diserang, mereka turun lagi, nggak bisa naik ke gunung. Kemudian wa tufidu Abdur riwayat anna Sa'ad Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qatala talatatan minhum dan di sebagian riwayat disebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil membunuh tiga orang dari mereka. Jadi Sa'ad saja membunuh tiga orang. Inilah para sahabat ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, mereka benar-benar berjuang luar biasa. Kemudian setelah itu di sini disebutkan beberapa hasil peperangan. Hasilnya apa? Karena kalau kita baca siroh ya, terutama dalam hal ghazwah peperangan, itu perlu kita perhatikan pertama-tama sebab peperangan apa. Sebab peperangan, kemudian kapan terjadinya, tanggal, bulan, tahun, Kemudian juga kekuatan kedua belah pihak. Kekuatan muslimin dan kekuatan orang musyrik. Kemudian setelah itu bagaimana terjadinya peperangan secara global. Sebutkan. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah hasil peperangan. Hasilnya apa peperangan itu? Yang terbunuh berapa dan yang lain-lainnya. Di sini yang terbunuh ternyata yang banyak kaum muslimin wa balagha adadu al musyrikin 22 wa qila 37 dan orang-orang musyrik yang terbunuh jumlahnya mencapai 22 ada pendapat juga yang mengatakan 37 ini orang musyrik ammal muslimun faqad qutila minhum 70 واحد والأربعون من الخزرج والرابع والعشرون من الأوس warabi' minal muhajirin wa wahid minal yahud wa qila ghairu dalik. Adapun kaum muslimin yang terbunuh dari mereka yang gugur sebagai syuhada adalah 70 orang. Jadi orang Islam lebih banyak lagi ya, 70 yang gugur sebagai syuhada. 41 dari suku Khazraj, 24 dari suku Aus. Sama-sama orang Ansor, penduduk Madinah. 4 dari Muhajirin, orang Mekah yang hijrah dan satu dari Yahudi, Yahudi yang masuk ke dalam Islam. Ada juga pendapat yang mengatakan selain itu. Jadi yang jelas yang gugur sebagai syuhada adalah 70 orang. Dan mereka semua dikuburkan di medan Uhud dan sampai sekarang kuburan mereka masih ada yang juga disunnahkan untuk diziarahi. Makam syuhada Uhud. 70 orang di sana semuanya. Sampai sekarang masih ada. Dan Rasulullah juga menziarahi mereka, mendoakan mereka. Kemudian selanjutnya, wa ba'dal muhawalatil akhiratil fashilati min Abi Sufyan wa Khalid bin Walid, al musyrikun yasta'idduna lil 'audati ila Makkah. Setelah upaya terakhir yang gagal ini yang dilakukan oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid, maka orang-orang musyrik bersiap-siap untuk pulang kembali ke Mekah. Ini terakhir ini ya, sudah selesai ini, sudah nggak perang lagi, sudah pulang aja ke Mekah. Kemudian amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu lamma tamakkana min asy wa tma'anna fihi ja'ahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu bima'in min al-mihras wa huwa ma'un bi Uhud liyashraba minhu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah tinggal di bukit dan tenang di sana, Datang kepada beliau Ali bin Abi Thalib dengan membawa sebuah air dari Al-Mihras. yaitu air yang ada di Uhud. Para ahli sirah berbeda pendapat tentang Al-Mihras. Air Mihras itu air apa? Ada yang mengatakan air Mihras itu adalah air yang diambil dari batu besar. Jadi batu besar dilubangi dibuat untuk nyimpan air. Ada yang mengatakan pula dari sebuah sumur namanya sumur Mihras. Yang jelas pokoknya air itu dari Uhud sendiri supaya air itu diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perang ya haus sekali. Fawajada lahu rihan falam yashrab minhu bal ghasala fihi alwajha wa sabbahu ala ar-ra'si fa akhadha dam yanzifu min al-jarhi wa la yanqati'. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meminum air tersebut, ternyata air itu menimbulkan bau yang kurang sedap. Jadi airnya baunya enggak enak. Akhirnya Rasulullah tidak jadi meminumnya. Tapi oleh beliau tetap dipakai untuk membasuh wajah dan menyiramkan kepalanya. Karena Rasulullah kan berdarah ya. Rasulullah luka apanya? Kepalanya pecah, giginya juga rompal, kemudian juga kelopak matanya. Jadi darah. Rasulullah banyak darahnya. Rasulullah membasuh wajah dan menyiramkan air di kepalanya dengan tujuan untuk membersihkan darah-darah itu. Dibersihkan darah-darahnya, ternyata darah itu semakin mengalir dan tidak berhenti, keluar terus darahnya. Rasulullah ini ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya inilah yang namanya perjuangan, keluar darah ya, keluar darah. Upaya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan upaya untuk mendapatkan gelar syuhada فأحرقت فاطمة Fatimah الله تعالى عنها قطعة min حصير وألصقته فاستمسكت دم Ya. Lalu akhirnya putri beliau Fatimah. Jadi Fatimah ikut andil. Berarti para wanita pun ikut dalam peperangan, ikut perang. Mereka sebagai para perawat, sebagai para perawat. Ini Fatimah ini membantu yaitu merobek sebagian dari tikar yang mana tikar zaman Nabi dulu terbuat dari pelepah daun kurma. Tikar itu dirobek, kemudian dibakar, lalu abunya ditempelkan di luka-luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata benar darahnya mampet, tidak keluar lagi. Jadi pengobatan tradisional ya. Jadi para wanita pun ikut dalam peperangan. Mereka menjadi perawat, masing-masing sebagai masing-masing dengan tugasnya. Kemudian wajah Muhammad bin Maslamah bima insa'ighin fasyarifa minhu wa ta'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khair. Kemudian datang seorang sahabat namanya Muhammad bin Maslama membawa air tawar yang segar lalu diminum air itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad bin Maslama ini didoakan dengan kebaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallat dhuhra qa'idan wa al muslimuna ma'ahu qu'udan. Rasulullah sholat duhur dalam keadaan duduk Dan kaum muslimin pun juga sholat duduk Ini menunjukkan Rasulullah benar-benar sakit Rasulullah sakit Karena sholat duhur adalah sholat wajib Yang mana sholat wajib itu nggak boleh duduk Bagaimana sabda beliau Sholli qa'iman fa'ilam tastati' faqa'idan fa'ilam tastati' fa'ala jam Sholatlah berdiri Kalau nggak mampu baru duduk Kalau nggak mampu sambil tiduran Iya. Itu sholat wajib ya. Adapun sholat sunnah walaupun kita mampu berdiri duduk nggak apa-apa. Tapi pahalanya lebih banyak berdiri. Ini menunjukkan berarti Rasulullah benar-benar sakit. Karena juga kan pipi beliau kena sabetan pedang. Walaupun tidak sampai mengenai wajahnya karena tertutup oleh oleh topi besi. Demikian pula apa namanya punggung beliau terkena sabetan pedang yang sangat keras. Yang Rasulullah merasakan sakitnya sampai satu bulan lebih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau salat zuhur semenjak awalnya duduk, maka makmum pun juga semenjak awal mereka duduk. Berbeda kalau imamnya pertama-tama berdiri, tiba-tiba tengah-tengah salat sakit. Lalu duduk, maka makmum tetap berdiri sebagaimana permulaannya. Ini permulaannya duduk. Ini ada pembahasan tersendiri di di bab fikih bagaimana kalau imamnya duduk dan bagaimana kalau imamnya berdiri. Bagaimana kalau imamnya tengah-tengah sholat sakit dan duduk? Kemudian wajahat min minal muhajirin wal ansar fihinna Aisyatu wa ummu Aiman wa ummu Sulaim wa ummu Sulaito fakunna yamla'nal qiraba bil ma wa yasqinal jarha radhiyallahu anhunna ajma'in. Kemudian datanglah para wanita dari kalangan muhajirin dan ansar. Di antara mereka ada Aisyah, ada Ummu Aiman, ada Ummu Sulaim, ada Ummu Sulaid. Sulaid ya, pakai tok. Ya, mereka itu bertugas memenuhi al-qirab, tempat-tempat air dipenuhi dengan air dan mereka memberikan minum kepada kaum muslimin yang terluka. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Jadi para wanita pun ikut perang. Kalau di sini di perang Uhud ini mereka sebagai para perawat memenuhi air, memenuhi tempat air dengan air, memberi minum dan merawat orang-orang yang sakit. Tapi ada juga di dalam yang peperangan yang lain, ada sebagian yang malah ikut perang langsung, bahkan menjadi perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Siapa? Ummu Umar. Ummu Umar, namanya Nusaibah atau Nasibah. Ikut perang langsung dengan Nabi. Bahkan menjadi perisainya Nabi. Lebih baik saya kena pedang, tombak dan panah daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam peperangan itu dua anaknya gugur sebagai syuhada. Dia diberitahu bukan kecewa, bukan bersedih, tapi senang bersyukur. Ini adalah kemuliaan punya anak yang mati syahid. Iya. Ummah syahid, ibunya orang yang mati syahid. Karena orang mati syahid nggak mati, dia hidup. Demikian pula beliau juga sempat terluka dalam satu peperangan, lukanya nggak main-main, tangannya putus. Ummu Umarah tangannya putus dalam peperangan. Radhiyallahu taala anhunna ajmain. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. <clears throat> Jadi di sini kita lihat bagaimanapun juga kebenaran pasti menang. Yang penting kalau kita berada di atas jalan yang benar, jangan pernah menyerah. Jalan terus, jalan terus, jalan terus. Kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kebenaran datang yang batil pasti pergi. Yang penting kita jangan pernah mundur. Kita yakin dengan kebenaran yang kita yakini, jalan terus bismillah, tawakkaltu tu Allah, minta petunjuk dari Allah. Pasti kebenaran akan menang, cepat atau lambat. Kalau enggak kita ya anak kita nanti. Kebenaran pasti menang. <clears throat> Walaupun juga butuh pengorbanan dan perjuangan karena hidup ini adalah perjuangan dan pengorbanan. Kemudian di antara kandungan potongan kisah ini bahwa orang-orang kafir itu sangat benci kepada orang Islam, sangat benci dan kebencian mereka terpendam. Kalau mereka ada kesempatan untuk melampiaskan, mereka tidak akan menyia-nyiakan. Seperti di sini, mereka melakukan apa mutilasi. Orang-orang sudah mati dicincang, telinganya dipotong, hidungnya dipotong, kemaluannya dipotong dan perut mereka pun juga dibelah. Dan bukan main-main, bahkan dimakan hati apa namanya? hatinya Hamzah. Hati Hamzah dimakan, tapi nggak bisa ditelan. Kemudian Telinga-telinga dan hidung dijadikan sebagai kalung dan perhiasan yang lain. Kemudian di sini juga ada sebuah faedah bahwa satu-satunya orang yang dibunuh langsung oleh Nabi Muhammad SAW adalah Ubay bin Khalaf. Dia terbunuh di medan Uhud. Ini satu-satunya orang yang dibunuh langsung oleh Nabi dengan tangannya Nabi langsung. Berarti ini adalah orang yang paling jelek, karena orang paling jelek adalah orang yang bunuh Nabi atau orang yang dibunuh oleh Nabi. Kemudian juga diantara kandungan kisah ini pula orang-orang musyrik tidak pernah putus asa. Ahlul batil tidak pernah putus asa untuk menghadapi ahlul hak. Ahlul batil. Sudah kalah seperti ini, mereka masih tidak mau. <clears throat> Tetap ada upaya, upaya, upaya. Demikian pula ahlul hak juga nggak mau menyerah, dilawan terus ahlul batil. Ahlul batil. Perlawanan ini penting ya ikhwan. Karena kalau semuanya nggak ada yang ngelawan, maka seakan-akan yang batil itu menang. Perlawanan perlu, perlu. Sehingga tetap ada perlawanan antara hak dengan batil. Karena kalau nggak ada perlawanan sama sekali, seakan-akan yang batil adalah hak. Apalagi opini ya, opini pengaruhnya besar. Sesuatu yang batil gara-gara opini bisa jadi hak. Mungkin pertama kita nolak nggak benar. Informasi kedua, ketiga, keempat, kelima disebarkan dengan kekuatan ajaran itu. Lama-lama jadi benar atau tidak? Jadi benar juga. Mungkin yang pertama kita nolak, kedua nolak, ketiga nolak, ke sepuluh iya ya, iya ya. Apalagi mereka semakin banyak, kemudian dananya juga besar terus. Maka seakan-akan itulah yang hak opini. Maka dari itu kita silahkan baca kitab apapun Tapi jangan pernah dilupakan kitab Allah Al-Quran ya itu tetap sebagai sebagai penyeimbang kitab Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian di antara kandungan kisah ini, tokoh-tokoh kafir, ahlul batil, bahkan tokoh-tokoh ahlul batil bisa saja Allah merubah mereka menjadi tokoh-tokoh Islam. Seperti siapa? Seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid, bahkan Hindun yang hendak memakan, yang hendak menelan hatinya Hamzah. Itu akhirnya mereka semua masuk Islam. Bahkan Khalid bin Walid malah menjadi pahlawan Islam dan mendapatkan gelar Saifullah wa Sayyifu Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Iya, Saifullah. Pedang Allah dan pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau khotob gelarnya apa? Saiful Islam. Iya, pedangnya Islam. Ya, jadi ini ya. Abu Sufyan, Khalid bin Walid Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwa para sahabat yang masih muda-muda pun tidak mau kalah. Di sana ada Ali bin Abi Thalib dan di sana juga ada Fatimah. Para wanita juga ikut-ikutan dalam peperangan yang mana mereka bertugas sesuai dengan kapasitas mereka sebagai perawat, pemberi minum dan mengisi tempat-tempat air dengan air untuk diminum. Jadi perawat ya. Inilah sepotong dari kisah perang Uhud. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu berikutnya.